dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Tapi <clears throat> pada pembahasan lalu telah dijelaskan apa itu makna zuhud dan apa itu makna raqaik. Yang intinya adalah dalam bab ini penulis membawakan beberapa dalil-dalil dari sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dalam sahih keduanya tentang hadis-hadis dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya zuhud dalam urusan dunia. Makna zuhud kemarin telah dijelaskan yaitu menjauhi atau meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dalam urusan akhirat. Yakni tidak menambah pahala ataupun kebaikan di dalam urusan akhirat. Maka orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu yang tidak ada manfaatnya dalam urusan akhirat, maka itulah disebut orang yang zuhud. Seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun raqaiq atau riqab yakni maknanya adalah kelembutan hati. Yakni di dalam bab ini diharapkan setelah kita membaca dan mengambil faidah-faidah dari hadis-hadis yang telah dipaparkan dalam bab ini atau kitab ini, maka akan muncul dalam hati kita kelembutan ya hati yang lembut hati yang mudah untuk mengingat Allah taala dan menangis karenanya demikian pula yang lain itu yang diharapkan dan kemarin telah kita bacakan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwa mayit itu pada saat diantar ke kuburnya maka diantar oleh tiga hal, tiga perkara. Yang mana tiga perkara ini maka dua diantaranya akan kembali pulang kepada keluarganya atau di rumahnya. Sedangkan yang satu tetap bersamanya. Yang satu tetap bersamanya apa? Antum? Amalannya sahih ya. Adapun yang kembali ke rumahnya apa? Yusuf? Keluarganya dan hartanya. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Qala Ibrahim rahimallahu taala hadisu Amr bin Auf <clears throat> Hadis Amru bin Auf atau Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Wa huwa halifun li Bani Amir bin Lu'ay. Dari hadis dari Amr bin Auf, wa huwa dan dia Amr bin Auf ini adalah halifun li Bani Am Amir bin Lu'ay Halif ini bisa dimaknai sebagai apa ya? Semacam sekutu, ya, atau orang yang dianggap sekutu bagi Bani Amir bin Lu'ai. Toi, seperti itu, ya. Dikenal sebagai halifnya atau sekutunya dari Bani Amir bin Lu'ai. Wa kana syahida Badran dan adalah dia Syahida Badron, orang yang menyaksikan perang Badar. Artinya dia ini dulu termasuk sahabat Nabi yang telah hadir dan ikut perang Badar. Coba Hanif. Perang Badar itu terjadi pada tahun keberapa Hijriah? Hah? Perang keberapa itu dalam Islam? Perang keberapa Hanif? Nah, ngelamun terus, tidak merhatikan. Coba Yusuf, Yunus, perang keberapa dia? Perang Badar itu? ketiga atau kelima atau ke sekian berapa? Hmm? Keempat. Ibrahim tahunnya keberapa? Tahun kedua Hijriah, sahih. Perang yang keberapa itu? Perang yang pertama atau perang ke satu, ya. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW, ya tahun pertama belum ada perang. Begitu tahun kedua terjadilah peperangan Badar Kubro, perang yang besar, ya. Inilah disebut dengan perang Badar. Dan perang Badar termasuk peperangan pertama dalam Islam, ya, yang bahkan yang terbesar. Nah, barakallahu fikum karena pasukan kaum muslimin yang cuma jumlah sedikit bisa mengalahkan seribu orang, ya. Padahal pasukan kaum muslimin waktu itu tidak niat perang, cuma mencegat, ya, kafilah dagang miliknya orang-orang Quraisy yang datang dari Syam, tetapi kemudian telah apa bocor beritanya, pencegatannya akhirnya dilaporkan kepada orang-orang Quraisy, langsung orang Quraisy marah sehingga mereka mengirimkan seribu bala tentara ya nah untuk menghadang kaum muslimin nah, 300 dibanding seribu berapa kali lipatnya itu tiga kali lipatnya kok tujuh <laughs> ya seribu dibanding tiga ratus ya tiga kali lipatnya lebih sedikit baik barakallahu fikum perhatikan di sini ya kawan Wa kana syahida badran dan adalah dia yaitu Amr bin Auf ini tadi adalah apa sahabat yang telah menyaksikan perang Badar, maksudnya ikut hadir dalam peperangan Badar. Dan ingat ya ikhwan, para sahabat yang semuanya yang turut dalam perang Badar adalah termasuk sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga semuanya. Bahkan semua perbuatannya amalan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh sahabat ya maka silahkan berbuat apa saja yang kalian lakukan dan kalian akan diampuni. Begitu. Artinya orang-orang yang telah ikut telang perang Badar semuanya mendapatkan ampunan dan insya Allah pasti akan dimasukkan Allah ke dalam jannah. Termasuk sahabat yang mulia ini Auf atau Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Kala beliau cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa beliau mengutus Aba Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ini ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini termasuk sahabat Nabi pula yang ikut dijanjikan masuk jannah pula ya, termasuk sahabat yang calon-calon penghuni jannah pula. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah bin Al-Jarrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah ilal Bahrain ke negeri Bahrain. Bahrain kalau dalam bahasa Arab artinya Bahrain itu apa? Dua dua lautan, ya kan? Bahrain, dua lautan. Namun maksudnya di sini adalah nama kota Bahrain atau nama negeri Bahrain ya yang ada di dekat Irak sana, ya, Bahrain. Nah, untuk apa diutus Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ke Bahrain? Yakti bi yatiha ya untuk mendatangi jizyah mereka, jizyahnya. Jizyah itu semacam upeti, ya. Jizyah itu semacam upeti kalau orang sini bilang pajak begitu ya atau pajak padahal bukan pajak ya. Jizyah itu harta yang diambil dari suatu, suatu negeri yang dikalahkan dan dikuasai oleh kaum muslimin ya. Tapi negeri itu masih tetap negeri kafir, belum masuk Islam semuanya Ya, kenapa kok diambil jizyahnya? Ya Pada saat itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa di Bahrain ini penduduknya kebanyakan dan mayoritas waktu itu masih beragama Majusi. Agama Majusi itu penyembah apa? Penyembah api, sahih ya. Nah, mereka masih penduduk Majusi, orang-orang beragama Majusi. Ya, tetapi mereka sudah tunduk kepada kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah ini ya diutus ke sana untuk mengambil jizyah. Jizyah itu semacam upeti, harta yang diserahkan oleh oleh siapa? negeri yang telah dikalahkan atau dilemahkan oleh kaum muslimin ya tunduk kepada kaum muslimin untuk diambil jizyahnya setiap tahun atau setiap dibutuhkan begitu. Nah, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah SAW dahulu huwa salaha ahlal bahrain. Beliau adalah orang yang salaha telah mengislahkan atau mendamaikan penduduk Bahrain. Asalnya penduduk Bahrain dulu berperang, tapi kemudian Rasulullah didatangi dan dia tidak diadik didamaikan dan sebagainya sehingga nah karena kebaikan Rasulullah itulah maka kemudian mereka menghormati Rasulullah SAW meskipun mereka masih ada yang beragama majusi dan banyak. Ya, wa nah, Rasulullah SAW itu salaha ahlal bahrain. Beliaulah yang apa mengislahkan, mengat, meng, apa, mendamaikan penduduk Bahrain tatkala dahulu mereka sering bertengkar. Wa amara alaihimul al-ala ibn al-hadrami ya dan Rasulullah menyuruh atau menjadikan Al-Ala Ibnu Hadrami ini sebagai pemerintah atau sebagai penguasa di sana atau ibarat gubernurnya begitu. Wa amara alaihim alaihim dan beliau memerintahkan untuk mereka yaitu penduduk Bahrain siapa Al-Ala Ibnu Hadrami sebagai penguasa atau sebagai gubernurnya mereka. Faqadima Abu Ubaidah kemudian datanglah Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain dengan membawa harta dari negeri Bahrain ini tadi. Artinya setelah pulang dari Bahrain maka sampailah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ini ke Madinah. Fasami'atil ansaru maka orang-orang ansor mendengar sami'at ya. Maka orang-orang ansor mendengar mendengar apa? Bikudumi Abi Ubaidata dengan tibanya atau datangnya Abu Ubaidah tersebut. Ya, Abu Ubaidah ini utusan, datang dari negeri Bahrain membawa harta apa tadi? Jiz, jizyah. Membawa harta jizyah dari negeri Bahrain dan kabarnya harta yang dibawa itu banyak sekali. Maka ketika penduduk Ansar mendengar kedatangan atau tibanya Abu Ubaidah bin Jarrah kembali ke Madinah, fawafat salat subhi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ya fawafat maka mereka pun berkumpul dan menghadiri salat subuh bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fawafat. itu artinya yaitu mereka berkumpul dan menghadiri apa salat salat subuhi salat subuh bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya begini ya, ikhwan. Orang-orang di Madinah itu terdiri beberapa kabilah dan luas sekali di Madinah. Ya, asalnya mereka setiap kali sholat berjamaah tidak berkumpul di Madinah semua, tapi di kabilah-kabilah mereka masing-masing yang jauh-jauh tempatnya. Ya, namun ketika kejadian yang istimewa ini yaitu datangnya sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bahrain yang konon mereka dengar bahwa membawa harta yang banyak dan melimpah dari Bahrain. Maka mereka pun pada hari itu ya, naam enggak biasanya. Biasanya mereka kalau sholat subuh di tempatnya, di kabilahnya masing-masing. Tapi saat itu mereka bawafat, yakni mereka berkumpul dan menghadiri. Apa itu? Sholat subuh bersama Nabi Alaihi Wasallam. Artinya ini perkara yang tidak biasa. Karena biasanya mereka sholat subuh atau sholat jamaah di kabilah mereka masing-masing dengan diimami imam mereka masing-masing yang jauh-jauh terutama tempatnya dari Madinah. Paham maksudnya ya? Nah, maka pada hari itu agak istimewa mereka tiba-tiba datang berkumpul di Madinah yaitu sholat bersama Nabi SAW di masjid beliau. Ya, berarti kan ini ada sesuatu maksud, ya kan? Ada satu tujuan kehadiran mereka, kedatangan mereka di masjid Nabi untuk sholat subuh ketika itu. Falamma sholla bihimul maka ketika telah selesai sholat apa? Beliau sholat bersama mereka yaitu al-fajr, sholat fajar atau sholat subuh, sorofa. Maka beliau pun berpaling atau selesai ya. Nah berpaling itu berarti naam hendak berdiri untuk bangkit ya setelah selesai dari sholat fajar tersebut. Fata'arradulah ya, fata'arradulahu. Maka fata'arradu maknanya fata'arradu ay qasadulahu lahu yash'arunahu bihajatihim ya Artinya mereka para sahabat tadi ya dari penduduk Ansor ya yang datang sholat subuh bersama Rasulullah saat itu selesai salat fata'arradulah mereka menampakkan keinginannya mereka ingin menyampaikan hajatnya lahu kepada beliau Rasulullah SAW itu apa berkeinginan untuk mendapatkan harta atau harta jizyah yang dibawa oleh Abu Ubaidah tadi ingin mendapatkan bagian istilahnya fata'arradulah mereka apa menyampaikan maksud atau tujuannya ya untuk apa itu keperluannya tadi menyampaikan maksud keperluannya atau hajatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena melihat kabarnya harta itu banyak sekali ya kawan maka orang-orang Ansor datang setelah sholat subuh mereka menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah atau keinginannya kepada Rasulullah Sallam Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tersenyum. Tabassam, tabassama, ya tabassam, tabassuman, ya. Artinya apa? Tersenyum. Ya, mesem. Maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina ra'ahum ketika beliau melihat mereka. Ya. Waqala sambil beliau bersabda, "Adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidata qad jaa bi ya aku mengira kalian bahwa kalian telah mendengar qad sami'tum sungguh kalian telah mendengar anna Aba Ubaidata bahwasanya Abu Ubaidah Abu Ubaidah qad jaa bi dia telah datang dengan membawa sesuatu yaitu berupa harta yang banyak tadi. Paham ini ya? Nah, dilihat oleh kitabnya jangan lamun kalau mereka menjawab ajal ya Rasulullah. Ajal itu maknanya na'am ya, artinya benar wahai Rasulullah ya. Ajal ya ikhwan dengan na'am itu maknanya sama yaitu iya atau benar. Namun kalau na'am bedanya kalau na'am itu kalimat untuk menjawab istifham pertanyaan ya, itu kita jawab na'am. Apakah ini Hanif? Naam, gitu ya. Apa ini kitabmu? Naam, itu ya. Baik, itu kalau untuk jawab pertanyaan. Ya. Tapi kalau ajal itu lebih apa? Lebih bagus daripada sekedar naam dalam hal apa itu atas dik membenarkan suatu perkataan yang ditanyakan tadi. Seperti Rasulullah mengatakan, "Adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad ja'a Ya. Aku mengira atau aku menyangka bahwa kalian telah mendengar bahwasannya Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu. Kalu ajal ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala maka Rasulullah pun menghibur para sahabatnya dengan mengatakan fa'abshiru bergembiralah kalian wa amilu dan berharaplah kalian ma yasurrukum apa yang mengembirakan kalian Maksudnya apa? Di sini Rasulullah melihat keinginan para sahabat untuk bisa mendapatkan bagian harta dari jizyah tadi ya yang datang dari negeri Bahrain karena apa? Para sahabat ketika itu sebagai apa? Naam, ya. Mereka kebanyakan adalah orang-orang miskin atau orang-orang yang sangat butuh untuk mendapatkan harta ya karena mereka kebanyakan orang-orang yang tidak mampu ya. Naam. Maka mereka sangat menginginkan mendengar kabar bahwa utusan Rasulullah Abu Ubaidah bin Jarrah datang dari Bahrain dengan bawa harta yang banyak, maka mereka ingin untuk mendapat bagian. Maka Rasulullah menghibur mereka, "Fa'abshiru, bergembiralah kalian. Wa amilu dan berharaplah kalian." ma yasurukum apa yang mengembirakan kalian atau sesuatu yang bisa mengembirakan kalian. Kemudian Rasulullah mengingatkan, "Fa wallahi maka demi Allah lal faqra bukanlah kemiskinan kemiskinan ahsya alaikum yang aku takutkan yang aku khawatirkan alaikum atas kalian dalam riwayat yang lain menggunakan ma ma nafi yaitu mal faqra ahsya alaikum kalau dalam hadis ini dibawakan lal faqra ahsya alaikum ya dalam riwayat muslim mal faqra nah Kata Rasulullah, "Fawallahi maka demi Allah, lal faqra ahsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akan tetapi ahsha alaikum, ya, aku takutkan atas kalian antub bsata, ya, bahwasanya akan dibukakan, akan dibentangkan tuh besapa ya. Nah, akan dibentangkan alaikum atas kalian ad dunia ini. Artinya apa? Dibukalah pintu-pintu dunia yang banyak sehingga sumber-sumber rezeki melimpah, ya. Nah, itu yang justru ditakutkan. Kata beliau, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Tetapi justru yang aku takutkan atas kalian antubsata alaikum dunya akan dibentangkan untuk kalian dunia ini. Kama busitat sebagaimana telah dibentangkan ala mangkana qablakum terhadap orang-orang sebelum kalian. Perhatikan ya, lihat ini. Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ini malah justru bukan khawatir miskin, tapi khawatir apa? Kaya. Ya. Nah, ya, yang aku takutkan sekalian adalah dibentangkan dunia ini, yaitu dilimpahkan harta benda untuk kalian sebagaimana dibentangkan dunia ini atas orang-orang sebelum kalian. fasuha sehingga mereka pun berlomba-lomba terhadap dunia itu fasuha. ya nah artinya mereka kemudian berlomba-lomba dalam mencapai dunia tersebut kama tana kama tanafasuha sebagaimana kalian juga berlomba-lomba. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam urusan dunia, saling banyak-banyakan dunia, ya, saling apa ini? Banyak-banyakan kekayaannya, ya, karena apa? Sumber ya urusan dunia itu rezeki ditumpahkan begitu banyaknya. Sehingga berlomba-lomba menjadi kaya, berlomba-lomba mengejar harta. Nah, ini yang terjadi ketika dibentangkan rezeki kepada kalian, dunia ini pada kalian, ya sebagaimana orang-orang sebelum kalian, fasuha sehingga mereka pun dahulu mereka ber, apa kalian berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka juga sudah berlomba-lomba. Fatuhlikakum kemudian apa? Iya, naam fatuhlikakum kama ahlakat hum Naam. Maka Akibatnya apa? Kalian binasa sebagaimana mereka dahulu juga binasa. Perhatikan ya, kawan. Ya, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah memberitakan bahwa umat-umat terdahulu binasa bukan karena kemiskinan. Justru dengan sebab kekayaan, tatkala mereka sudah berlomba-lomba menjadi kaya. Ya, akhirnya apa? Nah, membinasakan mereka. Membinasakan apanya? Agamanya Demikian pula ya akhlaknya, ibadahnya dan semuanya ya binasa. Nah, adapun dari sisi kekayaan mereka banyak, tetapi yang binasa di sini bukan jiwanya mereka, badannya mereka, tidak. Mereka masih seger-seger badannya, kaya raya, ya. Naam, hartanya melimpah, gemah ripah loh jinawi kata orang Jawa. Iya, apa artinya gemah ripah loh jinawi? Ya, pokoknya hidupnya tentram, nyaman, penuh dengan kenikmatan dan kekayaan. Iya, tapi apa? Mereka binasa. Binasanya adalah dengan sebab harta itu mereka akhirnya apa? Meremehkan kewajiban ibadah. Dengan sebab harta itu mereka banyak maksiat. Dengan sebab harta itu mereka banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran, melanggar yang dilarang, meremehkan kewajiban dan sebagainya. Ya, naam. Apa? Kata Rasulullah, "Fatuhlikakum," maka ya kalian binasa kama ahlakat hum mana mereka juga dulu binasa karena harta tersebut. Masya Allah. Perhatikan ya ikhwan. Ya. Jadi tatkala Nabi melihat antusias yang sangat besar dari para sahabat tatkala melihat harta yang banyak yang dibawa oleh utusan Rasulullah dari Bahrain. Siapa tadi namanya? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ya maka Rasulullah pun tersenyum melihat keinginan mereka untuk memperoleh harta tadi ya dan beliau menghibur mereka syiru wa amilu ma yasurrukum bergembiralah kalian berharaplah kalian dengan apa yang menyenangkan kalian tetapi Rasulullah mengingatkan fa wallahi maka demi Allah lal faqra atau dalam riwayat yang lain mal faqra afsha alaikum bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian walakin afsha alaikum akan tetapi yang aku takutkan yang aku khawatirkan atas kalian antum sata alaikum dunya yaitu dibentangkan kepada kalian dunia ini yaitu sumber-sumber harta rezeki melimpah ruah ya na'am Akibat sebagaimana apa? Kama busitat ala man kana qablakum sebagaimana dia telah dibentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. toib Sebelum kita siapa orang yang diberi kekayaan yang melimpah namun ingkar? Siapa itu? Naam, Korun ya. Korun itu hidup di masa Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Iya, hidup di masa Musa. Termasuk kaumnya Bani Israel. Atau kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Iya korun diberikan limpahan harta yang banyak ya naam dia lupa diri dia katakan bahwa ini termasuk apa naam adalah karena kepandaianku diberikan karena harta ini dari sisiku karena kepandaianku karena kehebatanku maka akhirnya Allah benamkan dia bersama dengan seluruh harta bendanya ditelan bumi semua Ya, maka ada istilah harta karun. Ya, nek jerut di lemah dikeduk nemono harta. Wih, ono harta karun. Maksudnya hartanya si Korun. Mosok tenggelamnya di sana ditemukan di Jawa ini ya. Aneh bin ajaib. Tapi itulah ya, sehingga menjadi cerita harta karun. Eh benar, benar ya kawan. Dalam arti betul-betul Allah membinasakan Korun disebabkan hartanya. Ya, nah karena dia nggak bersyukur nikmat. Maka akhirnya Allah pun membinasakan dia bersama hartanya. Iya kan? Contohnya lagi yang diberi kekuasaan tetapi kufur. Siapa itu? Fir'aun, ya, Namrud dan sebagainya, Haman dan sebagainya, ya, diberi kekuasaan menjadi orang yang berkuasa tapi kemudian tetap ingkar, bahkan sombong, akhirnya dibinasakan Allah taala. Maka di sini ya ikhwan, pelajaran penting ya yang perlu diingat di sini. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, ya Bukanlah Rasulullah itu takut umatnya jadi miskin. Bukannya Rasulullah itu khawatir umat Islam ini jadi melarat-melarat. Tidak. Tapi yang justru dikhawatirkan Nabi kalau umat Islam ini menjadi kaya raya. Kaya raya tapi tidak bersyukur. Ya, kaya raya tetapi justru kemudian kufur nikmat bahkan akhirnya apa? Agar mereka binasa karenanya. Barakallahu fikum. kan ini sebagai peringatan dan nasihat bagi kita semuanya. Baik. Dari hadis yang mulia ini ya kawan, dapat kita ambil beberapa pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Pertama, hadis ini menjelaskan ya peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan munculnya kejelekan, ya, kejelekan dan kebinasaan, ya, munculnya kejelekan dan kebinasaan ketika pintu-pintu dunia dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang atau suatu kaum. Ya, ketika pintu-pintu dunia dibukakan kepada seseorang atau suatu kaum. Nah, ya. Oleh karena itu ya kawan, yang selayaknya, yang sepantasnya ya kita selalu ingat adalah naam, kita jangan merasa tenang, jangan merasa tumak ninah atau tenang, ya merasa adem ayem, ya dengan kekayaan melimpah yang ada pada kita. Boleh jadi kekayaan itu menjadi apa? Fit, fitnah bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya, sesungguhnya hanyalah harta-harta bendamu dan anak-anakmu itu satu fitnah, ujian, cobaan bagi kamu ya dan apa yang ada di sisi Allah itulah ya ada pahala yang besar. Nah, oleh karena itu kalau kita justru diberikan banyak rezeki, banyak harta, kita harus apa? waspada. Ya, harus was waspada. Jangan sampai kita ini terlena atau kita tergelincir atau bahkan binasa karena harta kita tersebut. Ya, karena itu ma'asyiral simin jarang ada orang yang berhasil ya tetap istiqomah dengan kekayaannya. Ya, nah kecuali orang-orang yang diberi kemudahan dan rahmat serta taufik Allah sehingga dengan hartanya itu justru dia tetap dalam keadaan istiqomah. Ya, nah banyak kaum muslimin orang-orang kaya yang bersyukur dengan hartanya dia bisa ibadah, bisa berhaji, bisa berumrah, bisa sodakoh, bisa bisa bilillah dan macam-macam. Ya, belum tentu kita kalau diberi hayat harta seperti itu kita bisa seperti orang-orang yang seperti yang dimudahkan Allah seperti itu. Iya, karena itu kalau kita masih diberi melarat terus, miskin, kurang ya ikhwan, ya harus introspeksi diri. Ah, boleh saja nanti kalau kita yang diberi kekayaan sama Allah, justru nanti kita lupa diri. Kita nggak sanggup membawa uang sekian banyak, akhirnya apa? Nah, menjatuhkan diri pada mak maksiat. Itu bahaya Ya, oleh karena itu kalau ada harta yang banyak yang harus kita lakukan apa ya, Pak? Was waspada, ya. Waspada. yakni kita harus hati-hati ya, karena apa? Naam, ketika dibukakan harta yang banyak, rezeki yang banyak, harta yang melimpah, maka yang dikhawatirkan justru munculnya kerusakan. Naam. Yang kedua, dari hadis ini dapat diambil faedah pula ikhwan bahwa berlomba-lomba ya dalam meraih dunia berlomba-lomba dalam meraih dunia ya akan menyeret seseorang atau suatu kaum kepada kerusakan ya akan menyeret suatu apa seseorang atau suatu kaum kepada kerusakan dunia dan agamanya ya Baik, berlomba-lomba dalam urusan dunia itu akan menyeret seseorang atau suatu kaum ya, naam kepada kerusakan dunia maupun agamanya. Mengapa demikian ya ikhwan? Para ulama menjelaskan secara kenyataan ya ikhwan. Kalau orang itu ya setiap manusia itu condong kepada harta, ya apa tidak? Ya sah. Pengen nggak kamu jadi kaya raya? Pengen? <laughs> ya, pengen punya mobil enggak? Punya kan? Pengen tak? Minimal Supra X nah, misalnya ya. iya. Ya. Pengen nggak? Kamu pilih mana? Pilih punya sepeda ontel tok atau punya Shogun atau sekarang apa ya? Apa? Sepeda ontel yang bagus-bagus itu sekarang, iya kan? Banyak. Heh? Ninja? <laughs> Barakallahu fikum. Artinya apa? Semua orang itu condong pada harta. Semua orang cinta dengan harta. Iya apa iya? Jawaban iya, ya jawabannya kalau pilihan menang ya. Ya iya. Ya karena kenyataan bahwa kita ini semua condong dengan harta. Iya. Itu satu fitrahnya manusia seperti itu. Ya cinta harta itu biasa. Ya. Naam, demikian pula nafsu kita juga condong untuk selalu mencari, mencari, mencarinya. Terus menerus, ya. Naam, juga demikian pula kita ingin bersenang-senang, ingin menikmati dengan harta yang banyak itu. Ini ya, begitu. Buktinya apa? Ya kita untuk mendapatkan harta harus bekerja, harus ini, harus itu. Nah, mencukupi kebutuhan. Ya, pertama yang diinginkan pokoknya sementing sekedar bisa makan. Tambah lagi yang penting bisa punya rumah. Tambah lagi eh duit sawah. Gitu Pak ya? <laughs> Tambah lagi eh ah punya istri yang cantik. Loh ya toh? Semuanya itu al-muhim condong pada harta. Ya, ini kebanyakan. Nah, kalau sudah kecondongan kepada harta itu begitu menguat, begitu dahsyat, begitu besar, maka kebanyakannya apa? Menimbulkan terkadang pertengkaran, permusuhan, ya. Nah, bahkan tidak jarang saling bunuh-membunuh demi untuk meraih harta dunia tersebut. Ya apa tidak? Iya, sekarang pun banyak sekali tertatkala anak-anak atau keluarga menjadi satu. Namun begitu bapaknya meninggalkan atau bapaknya mati atau ibunya mati, bawa warisan yang banyak, cekcok. Iya enggak? Tengkar nggak puas, dapat sedikit, saudaranya dibunuh. Ya, masih ingat kisahnya siapa itu? Anak-anaknya Nabi Adam. Ya, dua orang putra-putra Nabi Adam hanya gara-gara wanita, ya toh? Naam berebut saling membunuh satu dengan ya, yang satu membunuh yang lainnya. Maka ini karena apa? Naam, nafsu itu begitu, condong pada harta. Karena itulah kebanyakannya harta itu akan menimbulkan atau menyebabkan seorang terjatuh pada saling bermusuhan, saling berperang, menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Karena itulah kita harus apa? Hati-hati. Nah, sekali lagi harus hati-hati. Ya. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis ini lainnya adalah bahwa Rasulullah SAW membimbing kita untuk tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Ya, Rasulullah membimbing kita untuk tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Ya. Nah, meskipun apa ya, kawan? Menikmati kesenangan dunia itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, nah, kita punya istri yang cantik boleh, punya anak yang banyak boleh, punya mobil boleh, punya rumah boleh, punya sawah nggak dilarang. Tetapi kita harus tetap waspada, ya. Nah. Karena apa? Fitnahnya besar, fitnahnya dahsyat, ya. Naam. Dan banyak sekali hadis Allah firman Allah taala dalam Quran yang mengingatkan kita tentang kehidupan dunia dan bahayanya. Ya, seperti contohnya bisa terlihat ya dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah mengatakan apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun wazinatun وتفاخر بينكم watakasurum fil amwali wal aulad dan seterusnya dari ayat itu ya. Nah, ya Allah gambarkan ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia itu cuman main-main ya sendagura dan perhiasan berbangga-bangga di antara kalian dengan banyaknya anak-anak dan harta benda kama sali ghaisin seperti hujan lebat ajabal kufar yang mengagumkan para petani atau para penanam pohon nabatuhu tumbuh-tumbuhan tadi. Summa yahiju fatarahu musfarran. tapi lama kelamaan tumbuhan itu menjadi kuning. Summa yakunu khutama setelah itu hancur. Ya. Naam. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di dalam kehidupan akhirat ada siksaan yang pedih. Wa maghfiratu minallah wa ridwan. Ada ampunan dan ridhoannya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul lurur. Tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah apa? Kecuali apa? Kesenangan yang yang menipu saja. Maka di sini akhwan menunjukkan kepada kita Allah ingatkan kita banyak sekali. Demikian pula dalam hadis hadis Nabi yang lain. Ya, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftau alaikum min zahrati dunya wa zinataha. Sesungguhnya termasuk perkara yang aku takutkan menimpa atas kalian sepeninggalku nanti adalah dibukakan perhiasan atau kesenangan-kesenangan dunia, bunga-bunga dunia, wazinatiha dan juga kesenangan atau perhiasannya. Begitu, ya. Nah, oleh karena itu ya kawan, ini bisa dilihat untuk lebih mendalami lagi hadis-hadis Nabi tentang masalah ini banyak bisa dilihat dalam kitab Zuhud yaitu dalam Riyadhus Shalihin ya lengkap di sana Imam Nawawi mengingatkan pada kita tentang keutamaan zuhud dan berhati-hati dalam urusan dunia. Karena itu ya kawan, hati-hati ya. terkadang dunia itu melalaikan kita dari menuntut ilmu syar'i, melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, melalaikan kita dari melakukan ketaatan kepada Allah, ya dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu ini semua sebagai nasihat buat kita, ya. Nah, bukan maknanya kita tidak boleh kaya, bukan maknanya kita nggak boleh jadi pengusaha, Bukan maknanya kita tidak boleh ya menjadi orang sukses di dunia tidak, tetapi permasalahannya adalah bahwa kebanyakannya orang yang sudah sibuk, orang sudah terjatuh dan berlomba-lomba dalam dunia itu menjadikan apa? Naam terjatuh pada kerusakan dan kebinasaan yang sangat besar begitu. Karena itu hati-hati, sekali lagi hati-hati. Ya, jadi kaya seperti Usman bin Affan boleh, tapi tetap bertakwa dan beriman. Jadi kaya seperti Umar bin Khattab boleh atau Abdurrahman bin Auf. Nah, tidak dilarang ya, tapi juga jangan menjadi apa? terlupakan dengannya. Menjadi sodagar besar, pedagang kaya raya seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah, imam ahlul hadis dan juga termasuk ya imam ahlul zuhud. Namun kekayaan tidak melalaikan beliau dari apa? ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.